Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi al Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang uh, sedikit atau beberapa perkara tentang Eh, pembahasan al-majaz. Nah, bah, insya Allah di malam hari ini kita akan ringkaskan uh, beberapa poin pada beberapa poin yang terkait dengan pembahasan hal fil Qur'ani majazun. Apakah dalam Al-Qur'an itu ada majaz? Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Poin yang pertama yang kita bahas pada malam hari ini ya tentang uh, syarat hamlul kalami al majaz. Hamlul kalami al majaz. Syarat membawakan kalam itu kepada makna majaznya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Ya. Adapun definisi majaz juga sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, eh, kaidah dalam membawa kalam itu kepada makna majazi ya bahwasanya majaz itu tidak dilakukan atau kita tidak bawakan kalau kita tidak membawakan kepada makna majaz kalau uh, afwan kalam itu ya kita tidak bawakan kepada makna majaz ya, kecuali kalau memang terhalangi ya untuk memaknai atau memahami lafaz itu secara hakikatnya. Nah, maka jika memungkinkan untuk membawa lafad atau kalam tersebut kepada makna hakikinya, maka tidak boleh kita bawa kepada makna majaz. Ya. Dan wajib membawanya kepada makna hakikoh. Kepada makna hakikoh, ayat makna hakikinya. Nah, dan kalau tidak terpenuhi atau ada penghalangnya untuk dipahami secara hakikatnya, ya maka boleh dibawa kepada makna majaz bersamaan dengan adanya korinah. Ya, telah kita sebutkan dahulu, ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal tersebut yang disebut dalam ilmu bayan dengan istilah al-qarinah ya demikian pula syarat yang kedua eh, adanya dilalah ya dilalah yang terkait dengan hal tersebut nah masya Allah taala afwan adanya alaqah ya alaqah antara makna al-majazi eh, makna al-haqiqi dan makna al-majazi baik seperti al-asad contohnya kata al-asad Al-Asad ini kita pahami maknanya secara hakikinya Al-Asadu dalam bahasa Arab kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya singa. Ya, singa itu hakikatnya. Ya. Masya Allah taala. Dan diperuntukkan makna singa ini kepada seorang pria yang pem, pemberani itu disebut sebagai majaz. nah. Masya Allah taala. Jadi kalau di, diitlakkan, diitlakkan kata al-asad ya tanpa adanya korinah, tanpa ada indikasi dalil sahih yang memalingkannya, maka kita bisa memahami bahwasanya asad yang dimaksud di sini adalah adalah singa. Nah, karena asalnya adalah hakikah. Nah, masya Allah taala. Sedangkan majaz itu khilaful hakikah, lawan dari hakikah. Jadi kalau disebutkan kata al asad atau asadun, ya singa, berarti yang kita pahami, yang kita pahami apa? Yang kita pahami adalah singa beneran, ya, hakikat singa, ya, hewan buas. Kalau ada orang mengatakan saya lihat singa, tadi saya lihat singa, berarti singa yang dimaksud apa? Ya singa beneran, ya singa beneran. Kalau nggak ada singa, kemudian si yang berucap tadi mengatakan enggak, yang saya maksud tadi itu adalah si fulan ini karena dia ini pemberani. Nah, kita katakan, nah, berarti anda berbohong. Nah, kenapa? Karena tidak ada korinah yang menunjukkan ke situ, ya. Kecuali kalau dia mengatakan tadi saya melihat saya, tadi saya melihat singa berbicara. Nah, para korinah berbicara, berbicara ya uh, sifat diantara sifat manusia. Berarti singa yang dimaksud oleh si pembicara tadi adalah adalah seorang pria yang pemberani. Nah, <coughs> itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ikhwani wa akhwati ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Al majazu muntafin an ayatis sifat. Majaz itu tidak ada dalam ayat-ayat sifat tidak ada dalam ayat-ayat sifat. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ini bisa dilihat uh, pembahasan detailnya dalam kitab Ta'wil Mushkil, Mushkil Ta'wilu Mushkil Qur'ani dibikin dalam kitab Al-Hujjatu fi Bayanil Mahajjah dibikin, dibikin pula dalam kitab atil I'tiqad nah dalam Majmu'ul Fatawa dalam uh, kitab As-Sawa'iqul mursalah dan seterusnya Dibikin pula dalam kitab uh, Man'u Jawazil Majaz ya jadi majaz itu tidak terjadi atau muntafin ternafikan dalam ayat-ayat sifat. Nah, masya Allah taala. Karena kita telah ketahui bahwasanya e, memungkinkan bagi kita untuk membawa makna dari ayat-ayat sifat itu kepada hakikatnya. Ya. Masya Allah taala. Karena kalau kita pahami ayat-ayat sifat itu pada makna hakiki itu ya tidak tidak menunjukkan tidak uh, tidak melazimkan uh, sesuatu yang mustahil ya, maka wajib bagi kita ya untuk membawa makna sifat tersebut kepada makna hakikatnya ya dan tidak boleh membawa kepada uh, makna majaz dan ini adalah madhab uh, as-salaf tentunya nah Masya Allah Ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-majazu waqi'un fil Qur'ani fima ada ayat sifat. Ini poin yang ketiga. Ya, majaz itu terjadi ada dalam Al-Qur'an Nah, kecuali pada ayat-ayat sifat. Ini ayat-ayat yang menunjukkan atau yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita tahu tadi poin yang kedua, uh, eh, majaz itu tidak terjadi pada ayat-ayat sifat, berarti pada selain ayat-ayat sifat ada. Nah, pada selain ayat-ayat sifat itu ada tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, Masya Allah Ta'ala, jika ya, ta'adzar jadi ada ada uzur untuk membawa kalam tersebut kepada makna hakiki berarti kita bawa kepada makna majaz nah ini merupakan madhabnya sebagian dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah nah Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah halaman 12 dan uh, afwan halaman 62 sampai 63 beliau mengatakan babu babus sinfil ladzi yubayyinu siyaquhu ma'nahu qala tabaraka wa ta'ala واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبت, يسبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, beliau menyebutkan sebuah bab, sinfun, sebagian yang dijelaskan siaknya, yubayyinu siyaquhu ma'nahu. Siyak konteks dari ayat tersebut menjelaskan tentang maknanya. Dia bawakan uh, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 163 kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "Fabtada'a jalla thana'uhu dzikra eh, eh, al-amri bi mas'alatihim 'anil qaryatil hadirati al-bahra." Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutan uh, perintahnya Eh, penyebutan perintah terhadap masalah mereka ya tentang uh, pertanyaan kepada Koryah sebuah kampung yang hadiratul bahar yang ada di di laut dekat dengan laut. Nah, Taib. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya-, "Idh ya'duna fis sabti." Idh ya'duna fis sabti. Dalla ala annahu innama arada ahlal qaryah ya, tatkala mereka ya'duna fi sabti mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita ya yang dimaksud oleh Allah di situ adalah ahlul qaryah. Perhatikan ayatnya bisa dicek. <coughs> Nah, surah Al-A'raf ayat 163. Allah perintahkan wasaluhum 'anil qaryah. Tanyakanlah mereka tentang kampung. Sebuah kampung. Kampung apa yang dimaksud? Ya, di sini siapa yang eh, apa namanya perintah untuk menanyakan kepada kampungkah atau kepada penduduk kampung. Nah, eh, Alimah Masyafi rahimahullah taala menjelaskan ya firman Allah pada ayat berikutnya idya'duna ya-, fis sabti tatkala mereka melanggar atau melampaui batas pada hari Sabtu. Ah, ini menunjukkan kepada kita yang dimaksud oleh Allah di sini adalah al-qaryah eh, adalah ahlul qaryah penduduk kampung tersebut. Kenapa? Li'anna al-qaryata la takunu adiyatan wala fasikan wala fasiqatan bil udwani fi sabti wala ghairihi. Nah, karena yang namanya kampung ya tidak mungkin kampung itu melampaui batas atau dia fasik ya dengan melakukan permusuhan pada hari Sabtu. Tidak pula selainnya. Nah, karena yang namanya kampung, kampung itu bukan bukan manusia, bukan orang. Nah, masyaAllah Allah taala. Wa annahu ma arada bil udwani ahlal qaryatil ladina balahum bima kanu yafsukun. Nah, sungguhnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permusuhan atau melampaui batas adalah ahlul qaryah, penduduk kampung tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka tatkala mereka fasik berbuat fasik ya pada hari tersebut. Nah, Masya Allah taala. Ini poin yang uh, keempat. Nah, ya. Jadi ada ada ada ada majas, Ya, ada majaz, tapi bukan pada ayat-ayat ayat-ayat sifat. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke keenam Itsbatul majazi la yalzamu minhu ta'wilus sifati au nafyuhu atau nafyuha. Menetapkan majaz, ya, adanya majaz itu tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi ya mentakwil sifat-sifat ya ini mentakwil ayat-ayat sifat atau menafikan ayat-ayat sifat nah masya Allah taala jadi sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya di dalam Al-Quran itu ada dua ada ada ada ada ada eh, ayat-ayat uh, ayat -ayat Al-Quran itu terbagi menjadi dua ada ayat-ayat yang ada majaz padanya ya ada ayat-ayat yang tidak boleh terjadi majaz di dalamnya nah ayat-ayat yang tidak boleh terjadi majaz di dalamnya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, selainnya ini ada kadang terjadi e, bisa masuk padanya majaz. Nah, Masya Allah taala. Contohnya eh, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari alimah Imam rahimahullah, beliau sebutkan contoh dalam surah Al-A'raf ayat 163. Ya. dibikin pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah hendaknya engkau ya ini ditujukan kepada sang anak kalian merendahkan sayap ya kerendahan ya, sayap-sayap ya, merendahkan sayap rahmah kasih sayang ya, ar rahmah itu nggak ada nggak ada sayapnya kan begitu tapi ini e, majaz ya sebagian ulama menyebutkan ini uslub min min asalabil lughah ya atau min uslubi uslubi lughatil arab di antara uslub e, bahasa Arab nah Wa ta'ala dan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 82. Allah berfirman, "Was'alil qaryatah." Hendaknya engkau tanyakan kepada al-qaryah, kampung. Ya, bukan kampungnya yang ditanya tapi ahlul qaryah, penduduk penduduk kampung. Nah, ini telah kita jelaskan dahulu ya, tentang majaz, majaz apa namanya? Ya, e, majaz e, bil ya, dengan menghapus ya, dengan menghapus kata yang ada di dalamnya. Nah, kadang bisa dengan al-hadfu, bisa juga dengan az-ziyadah. Nah, pembahasannya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah. Ya. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang yang ada dalam dalam Al-Qur'an. Ya. Eh. Fahada ini semuanya adalah majaz. Ya. Isti, uh, istimalun lil lafzi fi ghairi mawdi'ihi Karena penggunaan lafaz itu pada selain selain pada selain tempat peletakannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena adanya korinah. Adanya korinah yang menghalangi untuk digunakannya eh, apa namanya lafat tersebut kepada makna hakikatnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. <coughs> ya. Yeah. Maka jika kita ketahui ini, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada keharusan umpamanya kalau kita berbicara tentang eh, sifat-sifat uh, Allah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala hakikatnya, ya. Tidak boleh kita bawakan kepada makna majaz atau uh, apa namanya uh, mentakwilkan ayat-ayat tersebut. Ya. Takwil di sini yang kita maksudkan adalah mentahrif. Karena ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani, mereka meyakini bahwasanya ayat-ayat sifat itu ya dipahami sebagaimana adanya ya kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan kehendak uh, sesuai dengan uh, keagungan dan uh, kemuliaan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan apa yang sesuai bagi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan kita tetapkan apa yang Allah uh, Rasulnya tetapkan bagi bagi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keharusan ketika kita tetapkan sifat uh, ketika kita menetap kita ketika kita menetapkan sifat bagi Allah tidak ada keharusan bahwasanya itu sama dengan makhluknya karena kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang pantas bagi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah. Masya Allah taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Ya kita mendapatkan ya, sebagian orang ya yang tatkala mereka mendapatkan ayat-ayat sifat, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an, dan ya, mereka menafikan ayat tersebut atau setidaknya mereka mentakwilnya. Nah, mereka mentakwilnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Dan ini ya, banyak dilakukan oleh orang-orang yang menafikan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama menyebutkan ya bahayanya eh, bahayanya menetapkan adanya majaz dalam Al-Qur'an secara mutlak tanpa mentafsil. Ya, tanpa mentafsil. Ya, oleh karena itu, ya sebagian kita dapatkan para ulama yang dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan bahwasanya tidak ada majas dalam Al-Qur'an mutlakon. Ya. Kenapa? Sedzarai mimbab menutup celah. Menutup celah uh, ahlul bid'ah dalam dalam hal tersebut. Karena kalau dibuka itu ya, maka mereka akan gunakan cara tersebut yang masuk dalam pembahasan majaz kemudian mereka mentawil sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Masya Allah taala. Ya. Baik, ini eh, beberapa poin pembahasan tentang eh, tentang majas. Nah, dan sebagainya sudah kita jelaskan juga pada eh, pertemuan yang yang telah berlalu bahwasanya khilaf antara ahlus sunnah wal jamaah dalam menetapkan majas itu khilafnya khilaf lafzi bukan khilaf hakiki. Nah, ya, oleh karena itu uh, apa namanya kita dapatkan ya, sebagian para ulama Yani maksud saya ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan adanya majaz dalam dalam Al-Quran. Tapi pada selain ayat-ayat sifat Allah subhanahu subhanahu wa taala. Nah, masya Allah taala. Ya. Karena dengan beberapa contoh yang telah kita sebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, itu ada eh, itu bukti bahwasanya ada majaz dalam dalam Al-Qur'an. Akan tetapi kita juga tidak eh, menetapkan secara mutlak secara eh, secara mutlak ada majas sehingga apa sehingga itu dikhawatirkan bisa membuka pintu atau peluang bagi sebagian orang ya yang mentakwil atau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka masuk dalam bab majaz ini untuk mentakwil untuk mentakwil ayat-ayat yang ber, ber, berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, masyaAllah. taala. Baik. Demikian ya, selesai pembahasan tentang tentang majaz. Nah, berikutnya kita ambil sedikit dari eh, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih eh, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala masuk dalam pembahasan al-amru. Nah, perintah. Nah, tarifu definisinya al-amru ya, perintah itu adalah qaulun يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Amr perintah itu adalah ucapan ya, qaul, ucapan yang mengandung tolabal fi'li permintaan untuk melakukan sesuatu ala wajhil isti'la ala wajhil isti'la ya, dari sisi isti'la. Artinya dari posisi atas. Ya. Posisi orang yang uh, posisi yang uh, memerintah adalah seorang atau uh, zat yang lebih tinggi daripada yang diperintahkan. Itu namanya perintah. Nah,